<clears throat> Yukanifidin rahimani wa rahimakumullah. Ya, Sebagaimana sudah diketahui bersama bahwasanya mempelajari bahasa Arab adalah perkara yang penting sekali ya. Dimana kita e, jangan melihat e, apa namanya jangka yang pendek ya. Misalkan e, kita apa namanya belum merasa hasil, belum merasa ada e, kelihatan hasilnya, kelihatan buahnya. Ya, jangan jangan tertipu dengan itunya ya. Tetapi dengan kita bersabar ya kita bersabar mempelajari ilmu sedikit demi sedikit maka <clears throat> kita akan raih kita akan rasakan manfaatnya di kemudian hari gitu ya. di kemudian hari ya bisa dengan kita misalkan apa namanya memahami uh, daras daras kitab itu dengan mudah dengan sedikit demi sedikit akan terbuka ininya apa namanya uh, tutupnya itu akan sedikit sedikit faham dan faham gitu ya kemudian uh, memahami uh, apa namanya yakni pelajaran-pelajaran yang ada pada anak-anak kita ya. Alhamdulillah anak-anak kita itu uh, mayoritas belajar di pondok kan gitu ya. Ima di sekitar kita atau mungkin di luar daerah. Dan ketika anak-anak itu ada di sekeliling kita, mereka akan bertanya kan akan bertanya. Kadang-kadang lupa dari gurunya dan kadang-kadang di pondoknya itu sudah lebih cepat sehingga kita harus uh, ya walaupun bukan karena itu tetapi manfaatnya banyak manfaatnya sangat banyak sekali sebagaimana apa namanya uh, Allah telah menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab maka kita jangan menjadi orang-orang yang hanya uh, sederhana atau hanya merasa cukup dengan terjemah misalkan mempelajari atau membaca firman Allah Taala hanya cukup ah baca terjemah. Kalau misalnya baca terjemah ya sewaktu-waktu saja gitu ya. Tetapi kita harapkan <clears throat> ketika kita membaca firman-firman Allah Taala atau hadis-hadis Nabi SAW itu kita maham, memahaminya utuh dengan tanpa bantuan terjemah. Kalaupun kita melihat terjemah, maka e, levelnya sudah berbeda, tidak hanya sekedar bahasa Arab Indonesia, tapi Eh, bahasa Arab ke bahasa Arab lagi. Nah, gitu kan. Kalau bahasa Arab ke, kalau dari bahasa Arab ke Indonesia, buka kamus mungkin butuh waktu. Ya, zaman sekarang mungkin dengan aplikasi. Tapi dari aplikasi sering tidak memuaskan. Ya, tidak memuaskan ah, anu jawabannya itu. Maka orang yang apa namanya dia butuh ingin yang lebih uh, lebih mengenal lagi itu uh, apa namanya lihat dari bahasa Arab ke bahasa Arab itu akan lebih rinci jawabannya satu arti itu kadang-kadang satu makna itu kadang banyak sekali ininya e, terjemahannya. Ikhwani fidin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah sampai bukan tadi pelajaran 11 eh bukan halaman 11 ya tadi Anda bicara tadi e, halaman 11 tapi sebenarnya kita sudah halaman 12 dan 13 ya sebenarnya. Nah, alhamdulillah kita sudah masuk e, pembahasan yang e, cukup sulit sebenarnya yakni tasrif fi'il madi al mutasil bidomir nasbin sebenarnya itu ya. Itu yang paling sulitnya. Nanti akan akan berulang lagi ketika di uh, eh, film mudore. Film mudore itu juga akan akan ketemu lagi ini film mudore yang al mutasil bidomir nasbin. Uh, apa namanya? Kita juga sudah uh, selesai dari latihan ya, latihan uh, tamrin 1, tamrin 2 dan tamrin 3. Ya. Dan tamrin ini kalau kita lihat itu merupakan e, melebar atau mulai e, tidak seperti yang dalam contohnya. Kalau contohnya sa'alahu. Ya, sa'alahu. Ya, kemudian sampai sa'alakunna. <clears throat> Adapun ketika tamrin dia ambil contoh dari e, e, sa, fi'il fi'il sa'ala yang e, mengandung domir misalnya ana ya kemudian misalnya antum atau misalnya hum ya atau misalnya apa namanya huma dan seterusnya. Ya. Ini e, tentu perlu ada e, murojaah atau mengulang. Ya. Mengulang ya. Ketika misalnya fiilnya itu sa'alahu sebagaimana yang antum ketahui, e, fiil sa'ala itu kan e, ketika ditasrif dengan tasrif yang ke bawah kan banyak ya, ada sa'ala sa'ala, sa'alu gitu ya. Sa'alat sa'alata sa'alna. Sa'alta sa'altuma sa'altum. Sa'alti sa'altuma sa'altunna. Sa'altu sa'alna. Nah. Keempat belas eh, keempat belas fiil yang ditasrif ke bawah itu itu semuanya eh, apa namanya bisa di eh, di disambung dengan eh, domir nasob. Bisa semuanya disambung dengan domir nasob. Misalkan kita ambil contohnya fiilnya itu sembarang saja ya misalnya uh, saalta misalnya ya saalta saalta nah ini kan uh, artinya uh, kamu satu orang laki-laki telah bertanya ketika disambung ketika disambung dengan domir nasab ya dari mulai hu gitu ya saalta uh, tahu kan gitu ya saal tahu maka ini juga e, domir yang nasabnya ini Eh, bisa sampai 14 gitu ya, bisa sampai 14. Yang domir nasabnya ini bisa uh, ditempelkan pada semua domir pada pada fiil ini. Gitu. Sa'al tahu, sa'al tahuma, sa'al tahum. Nah, gitu. Terus sa'al taha, sa'al tahuma, sa'al tahunna. Sa'al taka, sa'al takuma, sa'al takum, sa'al taki, sa'al takuma, sa'al takunna. Sa'al takni, sa'al takna. Nah, iya. <clears throat> Nah, contoh misalnya eh di situ tamrin ya, misalkan ana eh, mengulang tidak semuanya. Kita ambil misalnya sa'aluni ya, sa'aluni. Nah, itu apa artinya? Antum sa'aluni gitu. Dia sa'aluni. Sa'aluni. Iya, itu mm -mm. Sa'aluni dia telah bertanya. Nah, apa ini artinya? Bukan dia ini sebenarnya. Ah, ah. Mereka. Ya? Mereka, iya. Mereka telah bertanya kepada saya. Ah, Mereka-nya di sini laki atau perempuan? Sa'aluni laki-laki, iya, laki-laki. Mereka tiga orang laki-laki atau lebih telah bertanya kepada saya. Nah, itu betul ya, sa'aluni betul. Kalau misalnya apa artinya uh, antum amartani Iya, amartani. Itu dalam pandanya. Engkau telah bertanya kepadaku. Ah, ah, amarta ini amarta. bukan bertanya. Oh, amarta, engkau telah iya. memerintahkan Iya, engkau telah memerintahkan kamu satu orang laki-laki telah memerintahkan kepada saya. Amarta nih, nah iya itu. Ya. Kemudian misalkan uh, <clears throat> antum ahi apa artinya kalau misalnya amaroka uh, amaroka amaroka apa artinya amaroka mereka dua orang laki-laki hmm. telah memerintahkan kepada dia eh, kamu laki-laki ya betul mereka berdua laki-laki ya telah memerintahkan kepada kamu satu orang laki-laki iya ya, jadi uh, intinya ya uh, apa namanya bahwasanya fil-fil itu uh, apa namanya bertasrif yang banyak itu juga bisa ditempelkan pada semua domir gitu ya jadi ketika fil sa'alahu ya maksudnya sa'alahu sa'alahu itu jangan apa namanya kalau fiil cuma salah saja gitu jangan menganggap bahwasanya fiil itu cuma salah saja tetapi bisa sampai 14 gitu kan sampai sa'alna gitu kan ya sampai sa'alna kan gitu sa'alna sa'alna nah, sa'alnahu gitu ya artinya kan eh, banyaknya banyak banyaknya fiil sa'ala itu eh, sebagaimana yang sudah difahami itu eh, berubah seperti ya seperti dalam halaman 10 itu. Jadi bisa sampai banyak. Nah, masing-masingnya masing-masing fiilnya itu bisa itu bisa ditempelkan dengan domir yang 14. Jadi misalkan saala dengan hu itu eh, yang domirnya itu akan berubah sampai 14. Ketika fiilnya saala ditempel dengan domir juga akan menjadi 14. Saala ya, saalahu, saalahuma, sa'alahum kan gitu ya. Sa'ala ha saala hunna Terus sampai sa'alana. Begitu juga ketika domirnya atau fiilnya sa'alu itu ketika ditempelkan dengan domir juga 14 juga sa'aluhu, sa'aluha huma, sa'aluhum gitu ya, sa'aluha dan seterusnya. Jadi eh, jadi satu kata itu bisa 146. Mm -mm. 146 eh, kata. <clears throat> Baik. Uh, lanjut lagi uh, terjemahannya atau latihannya. Apa artinya? Misalnya uh, <clears throat> di sini uh, antum ya, <laughs> walaupun, baru datang, <laughs> nggak apa-apa. Iya, udah lancar insyaallah. <laughs> Apa artinya manauhu? Ini catat saja ya untuk e, murojaah. Mana'uhu ini. Kalau kita tulis mana'u iya, mana'uhu. Ya, na'uhu. Ini mana'uhu apa artinya? Iya Mereka betul. Uh -huh. Iya. Mencegah dia atau mencegahnya satu orang? laki-laki. Mana'uhu mereka, ini banyak laki-laki, telah mencegahnya. Telah mencegah atau melarang dia satu orang laki-laki. Nah, coba antum sekali lagi. Ah, coba apa artinya sa'atumuha. Hmm. Iya, hmm. itu ada di situ. Sa'atumuha. Kita tulis sa'al Sa'atumuha. Sa'al tumuh Ya, apa artinya tumuh ah, iya. <clears throat> Ah, iya. Kenapa? Gitu ya. Oh, ke dulu. <laughs> Oh, kalau sepuluh. Iya, iya. Kalau sepuluh ya betul, adanya di sa'altum itu di mana itu? Katabtum kan? Hmm. Dirinci. Iya. Berarti kalau misalkan sa'atum itu domirnya domirnya siapa? Uh Kalau hak di sini domirnya adalah mu'anas. Domir hia, Domir hia kan? Hmm. Ini ada dua ada dua kata di sini. Ya, yang pertama sa'atum. Yang kedua hak. Ini kan kalau Ini firmadi, ini domir. Maka ini Nah, Filma di sini harus diketahui dulu. Uh, domirnya siapa di sini? Damir sa'atum di sini damirnya siapa? Kata gantinya siapa di situ? Kan ada sa'ala sa'ala sa'alu, sa'alat sa'alata sa'alna. Kemudian sa'alta sa'altuma sa'al sa'altum. Nah, di sini. Berarti di sini domirnya domirnya an antum di sini. Ini eh, apa? terkandung di, dalamnya domir yaitu antum. Hmm. Kalian, banyak laki-laki. Iya. Nah, sekarang tinggal kalau sudah ketahui domirnya, bahasa Arab sa'ala apa? Yani eh, arti arti sa'ala artinya bisa bertanya atau meminta. Ah, ah. ah, kalian, saya antum. <laughs> tadi kalian, hmm, iya kalian Iya betul, tiga orang laki-laki atau lebih. Waktunya telah telah bertanya ha, kepada siapa situ? Kepada di sini hak di sini. Hak di sini, hak di sini adalah uh, perubahan dari domir apa? Uh, asalnya adalah domir iya perempuan. Nah, perempuan, yakni dia uh, satu orang perempuan. Dia satu orang perempuan. Jadi kalian tiga orang laki-laki atau lebih telah bertanya kepada dia satu orang perempuan. Nah itu ya. Memang memang ini e, ketika pelajaran tasrif itu yang agak rumit yang di sini, ya agak yang rumit di sini. Jadi ketika eh, kata-kata e, kerja itu bersambung dengan domir, bersambung dengan domir. Kalau kata kalau domir yang bersambung dengan kata kerja kedudukannya sebagai maf'ul bih. Ya sebagai, sebagai e, kedudukannya sebagai objek sebagai maf'ul bih. sebagai penderita atau sebagai objek gitu ya. Itu kalau uh, kata kerja uh, kalau kalau kata ganti bersambung dengan kata kerja. Itu selalu begitu. Selalu ber, uh, kedudukannya sebagai maf'ul bih. Yani nasob atau mansub. <clears throat> Nah, tapi uh, misalkan ya, yang mana? Oh iya, betul. ini ketika khusus ketika domir antum itu maka uh, tidak langsung sa'atum sa'atumha tapi ada wawu. Ada ada muncul wawu, ada ada uh, muncul wawunya ini Ini punya tambahan sini. Untuk supaya uh, tidak susah mengucapkannya. Jadi harus ada wawu di situ. Itu khusus domir antum. Khusus domir antum. Ya, domir yang lainnya tidak ada, tetapi hanya domir antum saja yang terjadi dia uh, muncul wawunya. Kemudian kalau yang untuk domir uh, hum gitu ya, hum misalnya sa'alu. Kalau misalkan dia tidak bersambung dengan domir, domir nasab dia ada wow ada alifnya kan gitu ya. Nah, tetapi ketika dia bersambung dengan domir nasab maka alifnya ini hilang. Itu khusus domir hum. Khusus yang domir hum dia alifnya hilang di sini. Tidak ditulis begitu. Kalau ditulisnya seperti ini salah. Sa'alu ini ada alifnya di sini. Salah. Tetapi kalau dia sendirian ini dia apa namanya uh, tasrifnya adalah tasrif lugawi saja gitu ya tasrif filma di al maklum maka seperti ini sa'alu sa'ala sa'ala sa'alu manakala bersambung dengan domir nasab dia dihapus sa'alu ini juga begitu uh, juga yang sa, eh, domir antum maka dia muncul wawu Baik. Uh, kemudian misalkan apa artinya uh, Misalnya di sini eh saal tunna kunna misalnya. Apa antum Saal tunna kunna. Di situ enggak ada. Saal tunna kunna. Saal tunna kunna. Mm -mm, antuna itu kalian hmm. tiga orang hmm. atau lebih perempuan hmm. bertanya kepada uh, hmm. iya. kalian lagi, lagi. iya kalian lagi tiga orang perempuan atau lebih iya Ya tanya, tanya sendiri masih saya. <laughs> Satu nakunna maksudnya nanya sendiri. Iya. kalian tiga orang perempuan atau lebih bertanya kepada kalian tiga orang perempuan atau lebih. Ya, ini cuma nanya sekedar ini aja ketika misalkan Anda nggak lupa ngebawa tabelnya. Jadi ketika dibikin apa namanya tasrif yang disambung-sambung itu ada jalan tengah di situ. Ada jalan tengah dari ujung ke bawah itu. Ini tuh. Ah iya ini pernah. <laughs> iya. Tapi masih kosong. <laughs> Belum dikerjain. <laughs> ini berapa tahun yang lalu ini. nah, ketika di sini yang apa namanya yang di tengah ini, ini apa namanya domir sama eh, fiil sama domirnya itu sama bentuknya. Jadi di sini nanti ketemunya eh, dorobahu, kemudian ini dorobaha apa dorobahuma gitu ya, dorobuhum gitu. Jadi nanti ketemu seperti tadi saltunna kunna. Apa namanya dia eh, apa namanya seperti tadi eh, fiil dengan dengan domirnya itu sama sama kayak contohnya contohnya yang yang lainnya lagi misalnya ya Antum mahi misalnya eh saal tu nih misalnya gitu. Saal tu nih. Apa contohnya? <laughs> Bukan. <laughs> Tulis lagi saal tu nih. Ini sama sering modalnya saal tu nih. Satu nih, apa tuh? Iya. Iya, kayak gini. Ini namanya nanya sendiri, jawab sendiri. Saat ini itu sama seperti itu. Jadi maksudnya eh, apa namanya akan terjadi di situ eh, namanya tasrif fi'il madi al tas domir nasmi itu ketika seperti itu yang tengahnya itu adalah antara fi'il sama domir itu sejenis seperti ini saatun saatun nakunna saaltu ni gitu ya. Nah kalau saaltu ni tadi apa terjemahnya? Saaltu domirnya siapa? Domirnya saala saala saalu ya. Saalat saalata saal saalna. Kemudian saalta saaltuma saal saaltum saalti saaltuma saaltunna saaltu nah di situ saaltu berarti apa itu? Berarti Domirnya siapa? Ada di halaman 10. Nah, itu katabtu. Kataba kataba katabu. Katabta kataba. <laughs> Iya, iya. iya. Padahal baru baru libur satu pekan ya. <laughs> libur kelewat satu satu kali pertemuan gitu. <laughs> Ah, ah, berarti saat itu Domirnya yang terkandung dalamnya adalah domir siapa? Iya. Satu nih, ya. Iya. Ya, ini domir. Ah, mutakalim, dia mutakalim. Dia yang berbicara orang pertama, berarti Iya bisa muannas bisa mudzakkar. Nah. Iya. Bisa, bisa bebas. Itu cuma dua kelompoknya, katab tuh sama katabna. Kalau katab tuh berarti saya telah menuliskan katab tuh. Nah begitu kalau saal tuh berarti saya telah bertanya kepada saya. Saya satu orang laki-laki atau perempuan telah bertanya kepada saya sendiri kan gitu ya. Hmm. Tapi mungkin mungkin uh, di, masih perlu diulang-ulang anu apa namanya? uh, tasrif ini ya. Tapi Anda mahi uh, coba tasrif tasrif secara lengkap ya. Tasrif secara lengkap. Uh, fiilnya nggak usah jauh-jauh, ini salah saja, salah. Tasrif coba lengkap uh, fiil madi ya, fiil madi saala, fiil madi dari kata saala dengan bersambung dengan domir nasab. Coba antum tasrif yang uh, ini apa namanya? e, sa'alu ya. Atau jangan sa'alu dulu, sa'ala, sa'ala. Ya, biar bertahap. Sa'ala gitu ya. Kan habis sa'ala yang itu, kemudian sa'ala. Ah, sa'alahu gitu ya. sa'alahu. Sa'alahu ini artinya mereka dua orang laki-laki telah bertanya kepadanya. Coba ditasrif sampai sampai selesai gimana bunyinya? Ya? Iya. Iya, kurang panjang itu. Uh, soalnya kalau pendek nanti jadinya <laughs> jadinya yang kayak ini. Jadi bedanya di sini kan ada ada alifnya. Uh, jadi supaya bedain agak dipanjangi sedikit. Sa'alahu, sa'alahuma, sa'alahum. Nah gitu. Hmm. Iya. Heeh ah, gitu. ah uh, ya. Iya, betul. ya Iya, betul. Ah, antum ahi eh, coba yang saalunya. Yang saalunya ini saalu Aluhu berarti uh, lamnya dibaca dengan panjang uh, dengan dengan dengan doma sa'aluhu hmm. hmm. Iya betul. Iya. Sa'alukuma. Ku. Hmm. Iya. Iya. Kayak ada hunya ya. <laughs> Kayak ada hunya. <laughs> Iya. Iya selalu aja. <laughs> Jadi double-double. Iya. Iya. Ah, betul. Terus uh, berikutnya adalah sa'alat sa'alat hu. Sa'alat sa'alat Oh, ya. Sa'alat. Oh, artinya dia satu orang perempuan telah bertanya kepadanya satu orang laki-laki. saalat Hu Jadi setelah sa'alahu, sa'alahu, sa'aluhu, berikutnya saalat Hu saalat Hu ini eh, apa namanya? Dia satu orang perempuan telah bertanya kepada dia satu orang laki-laki. Tafadhal antum. Eh, hu ditasrif. Sa'alathu. Mm -hmm. Hmm, uh, sa'alat huma. Sa'alat huma. Iya. Sa'alat huma. Nah, begitu. Sa'alat ha. Iya. Sa'alat huma. Mm -hmm. Sa'alat tahuna. Hmm. Uh, ini. Tadi udah sa'alat ha, sa'alat huma, uh, kemudian sa'alat sa hunna. Iya, betul. Sa'alat ka. Betul. Sa'alat huma. Mm -hmm. Sa'alat hu. Mm -hmm. Sa'alat ti. Mm -hmm. Mm -hmm. Betul. Mm -hmm. Iya. Sa Kenapa? Enggak salat nih. Eh, salat hu, salat huma, salat hum, salat ha, salat huma, salat hunna, salat ka, salat kuma, salat kum, salat ki, salat kuma, salat kunna, salat nih. Iya betul. Salat nih. Kalau salatani nanti lagi yang ini sekarang. yang ini baru salata berikutnya adalah kiranya sa'ala eh, sa'alatahu gitu ya. Habis sa'alat sa'alatu sa'alata. Sa'alatahu. Gitu. Nah, ini baru mereka dua orang perempuan telah bertanya kepada kepadanya sa'alatahu. <clears throat> Nah, coba berikutnya. Hmm. Hmm. Mm-mm. Mm -mm. Kunna. Nah, itu. Ketika bersama dengan nomir saya atau nomir anak, sa'alata ni, sa'alata ni. Nah, kemudian eh, sa'al nakhu mudah ini, sa'al nakhu Nunnya pendek. Di tasrif sa'al nahu. Sa'al Jadi mereka tiga orang perempuan atau lebih eh, telah bertanya kepadanya satu orang laki-laki. Sa'al sa'al nahu Sa'alnahu. Sa'alnahu, hmm. sa'alnahuma, hmm. sa'alnahum. Iya. Sa'alnaha, sa'alnahuma, hmm. sa'alnahunna. Sa'alnaka, sa'alnakuma, sa'alnakum. Sa'alnaki, sa'alnakuma, sa'alnakunna. Sa'alnani, sa'alna Sa'alnana. Iya, sa'alnani, sa'alnana, betul. Alhamdulillah. Nah ini udah lagi nih saal tahu berarti. Jadi kamu satu orang laki-laki telah bertanya kepadanya saal tahu. Saal tahu. Iya. Saal tahu ma, saal tahu. Mm -mm. Saal taha, saal tahu ma, saal tahunna. Iya. Saal taka, saal takuma, saal takum. Mm. Saal taki, saal takuma, saal takunna. Mm. Saal tani, mm. saal tanah. Ah, bagus ya. Berarti sekarang yang mahu Tasrif sa'atumahu. Sa'altumahu, hmm. sa'altumahuma, hmm. sa'altumahum. Hmm. Sa'altumaha, sa'altumahuma, sa'altumahunna. Sa'altumaka, sa'altumakuma, sa'altumakum. Sa'altumaki, sa'altumakuma, sa'altumakunna. Bagus. Sa'altumatu, satu mani, Satu mana. <laughs> Satu mani, Satu mana, ya. Itu tadi saat tahu, saat saat mahu ya. Sekarang saat muhu. Jadi seperti ini. saat muhu tadi yang kita tulis di atas. Iya, ini jadi eh, ada baunya saat muhu gitu ya. Nanti kalau yang saat muhanya yang nomor empatnya kan gitu ya. Artinya masih satu satu jenis itu, satu satu tasrif. Tafadhol di tasrif sa'atumuhu. Sa'atumuhu, sa'atumuhuma, sa'atumuhum. Mm -hmm. ma sa'atumuhumma, sa'atumuhunna. Iya. Sa'atumuha, sa'atumukuma, sa'atumukum. Sa'atumuki, sa'atumukum. Kuma sa'atumukunna. Iya. Sa'atumuni, Sa'atumuna. Iya bagus. Sa'atumuni, sa'atumuna. Nah, ini sudah uh, apa namanya? Udah banyak nih tinggal sedikit lagi ya. Sudah sa'al sa'alahu sa'alahuma eh, sa'alahu sa'alahu sa'al sa'aluhu sa'alathu sa'alat sa'alatahu sa'alnahu sa'altahu sa'altumahu sa'altumuhu. Sekarang sa'altihi. Nah, ya berarti kamu satu orang perempuan telah bertanya kepadanya. Jadi sa'altihi. Tafadhol di tasrif. Hmm. Ah, kalau kalau kasroh sa'atihima. Iya. Iya, ngikuti. Heeh. Heeh. Ah, iya. Iya. Ah, saat Iya. Iya. Ah, santa bagus sekali. Nah, yang ini sama dengan tadi yang Abu uh, antum ya. Uh, saal tuma hu sama sama persis. Uh, cuma bedanya apa? Kalau yang tadi adalah kalian dua orang laki-laki telah bertanya kepadanya. Kalau yang antum terjemahnya kalian dua orang perempuan. Tapi bunyinya sama itu saal tuma hu. Nah, di tasrif uh, yang lengkap sa'atumahu sampai sa'atuma. Nah, tafad. Sa'atumahu ini yang ada ada nggak situ? Oh, nggak ada ya. Nah, ya ini uh, asalnya dari sini. Asalnya dari nah, sini masih ada. Uh, sa'al tumahu ini. Nah, ini uh, apa namanya? paling atasnya ini sa'al tumahu. Karena domirnya dari yang hu dulu, yang dari hua dulu sih kan gitu ya ininya nanti sama semua saat tumanya nanti sampai ke bawah sama semua yang berbeda adalah domir nasobnya ini eh, saat tuma sama dengan yang tadi kayak saati hi saati hima saati him terus gitu ya saati saati semua tinggal domirnya aja yang uh, dirubah-rubah nah antum sekarang yang saat tumahu sama dengan tadi persis yang dibacakan tadi tinggal diulang lagi tafadhol saat tumahu saat huma Iya. Sa'altuma hum. Mm -mm. Sa'altuma ha. Iya. Sa'altuma huma. Mm -mm. Sa'altuma hunna. Mm -mm. Sa'altuma ka. Mm -mm. Sa'altuma kuma. Iya. Sa'altuma kum. Mm -mm. Sa'altuma ki. Mm -mm. Sa'altuma kuma. Iya. Sa'altum. Sa'altu. Sa'altuma kum. Kunna. Kunna, iya. Kunna. Sa'altuma tumani hmm. saal tumana Iya betul. Terakhir sekarang adalah saal tunna hu. Nanti seperti ini uh, apa namanya? Uh, bermula dari saal Tafadhol. Tasrif. Heeh. tasrif. Heeh. Mm-mm. Mm -hmm. Iya. Iya. Iya, na ya. Iya, Saatunnahu saatunnahuma saatunnahum saatunna ha, saatunnahuma saatunnahunna saatunnaka saatunnahuma sa'altunnakunna. Eh, tunakum ya. Sa'altunnakum, sa'altunnaki, sa'altunnakunna, Sa'atun naki, sa'atun nakuma, sa'atun na, kunna, sa'atun nani, sa'atun na, na. Itu sudah domir antunna. Sekarang domir ana. Ah, berarti eh, terjadi pada antum nanti sa'atuhu. Nanti akan terjadi sa'atuni. kebaca nanti itunya. Ya, berarti sekarang antum tasrif sa'atuhu. sa'atuhu. Ya, saya saya <coughs> Thank eh, Sa'atuhu. Saya telah bertanya kepada dia. Saat tuh ini saya telah bertanya kepadanya. Satu orang laki-laki. Saya satu orang laki-laki atau saya satu, satu orang perempuan telah bertanya kepadanya satu orang laki-laki. Nah, ditafsir sama antum yang 14 itu. Iya. Iya. Ahsanta betul. Iya. Betul? Iya. Iya. Iya. Nah, itu. Sa'atuni. saat Sa Sa'atuna, iya. Berarti kan apa terjadi ya pada tasrif yang bunyi seperti itu. Jadi ketika sa'atuhu itu ditasrif menjadi e, sampai sa'altu. Nah, tuhuma, saat tuhum tuhuma, tuhunna, tuka, Sa'altuha, saat sa'altuhunna, saat sa'altukuma, saat Sa'altuki, saat sa'altukunna, saat sa'altu. Nah, ya. Terakhir, terakhir adalah saat Ya, terakhir dari dari fi'il tasbih fi'il madhi sa'ala adalah nahu. Kami uh, dua orang, laki-laki atau perempuan, telah bertanya kepadanya satu orang laki-laki. Di tasrif sampai e, jadi kita bisa membuktikan dari satu fiil sa'ala atau sa'alahu itu sampai menjadi eh, komplit dari mulai sa'alahu sampai terakhir itu sa'alna nah kan gitu ya. Jadi semuanya terjawab. Yang penting adalah kita e, saling mencocokkan saja ya dari fiil madi yang 14 dengan domir yang 14 ini kita hafal gitu ya. Kita menghafalnya ya, sehingga kita bisa me, apa mencampur gitu ya. apa namanya memasang-masang itu kita tidak bingung dengan e, praktek tadi. <clears throat> Contoh di sini kalau yang tarjim masih murojaah juga. <clears throat> Apa artinya e, antum ahi? Mereka laki-laki telah e, memerintahkan kepada kamu satu orang laki-laki. Itu soalnya. Mereka di sini nomor tiga laki-laki, berarti banyak ya, telah memerintahkan kepada kamu satu orang laki-laki. <laughs> mereka laki-laki banyak ya telah mementahkan kepada uh, kamu satu orang laki-laki. <laughs> amar amar apa sih awalnya? Amaru. <laughs> Iya, amaru. Amaru. Ya, amaru. Ah, kalau kamu satu orang kamu bukan kum. Iya. Iya, satu orang laki-laki. Jadi amaru amaruka. Iya, amaruka. Mereka laki-laki itu kan uh, banyak amaru telah memerintahkan kepada kamu satu orang laki-laki amaru kak. Nah, itu maki kalau misalkan uh, saya telah menolongnya, saya telah menolongnya misalnya satu orang perempuan. Kalau menolong bahasa Arabnya adalah nasoro. Uh, uh, apa namanya? Uh, menolong. Kalau secara bahasa uh, arti intinya adalah nasoro. Nasoro. Tapi kalau saya telah menolongnya satu orang perempuan itu apa bahasa Arabnya? Nah, kalau saya berarti ketika ditasrif itu nasoro nasoro nasoru nasorot nasorota nasorna nasorta nasortuma nasortum nasorti nasortuma nasortuna nasortu nah di situ Ah. Eh, nah, sartunya udah betul. Yang nyanya atau dianya itu yang perempuan berarti apa? Ah iya betul. Nasor tuha itu artinya uh, itu dalam bahasa Arabnya saya telah menolongnya satu orang perempuan. Nasor tuha. Hmm. Kalau bahasa Indonesianya uh, dia laki-laki telah melarang kepada mereka laki-laki banyak. Apa bahasa Arabnya? ah, nomor tujuh itu, dia laki-laki telah melarang kepada mereka laki-laki banyak. mana mereka laki-laki banyak mana ahum Nomor tujuh itu mana ahum ya. Tapi kalau misalkan dia antum ya perempuan satu orang telah melarang kepada mereka banyak perempuan dibalik tadi laki-laki laki-laki sekarang perempuan-perempuan dia satu orang perempuan telah melarang mereka banyak perempuan nah, itunya bahasa Arabnya masih mana ah, masih eh, kalau hunanya sudah betul Manakta itu bukan dia tapi an, kamu satu orang laki-laki. Kalau dia satu orang perempuan, Bahasa Arabnya apa? Iya. Kalau tadi mana tahunnya itu artinya adalah kamu satu orang laki-laki telah melarang mereka e, banyak perempuan. Kalau ini yang diminta adalah dia satu orang perempuan telah melarang mereka perempuan banyak. Kalau dirunut mana a mana u mana manaat. Nah di situ manaat Mana ata, mana na, mana ata, mana tuma, mana tu, mana ti, mana tuma, mana tunna, mana tu, mana na. Yang mana yang dipilih tadi? Dia satu orang perempuan. Iya. Dia satu orang perempuan nah. melarang pada mereka perempuan banyak. Mana tahunna? <laughs> itu tadi sama itu. <laughs> itu sama dengan yang pertama jawabannya. Itu itu bahasa misalnya kamu satu orang perempuan. Eh kamu satu orang laki-laki. Telah menolong mereka banyak perempuan. Yang soalnya adalah dia tadi uh, apa ketika kita tasrif tuh mana a mana a mana u mana at nah yang mana tuh itu <laughs> mana a mana a mana u mana at mana ata mana na mana ta mana tuma mana tu mana ti mana tuma mana tuna mana tu mana na pilih yang mana tuh yang yang tepat <laughs> yang mana aja <laughs> Jawabannya adalah kalau dia manaat. Iya, manaat hunna. Iya. iya kan di, di manaat hunna. Iya, manaat hunna. Kalau tadi yang sebelumnya itu kan manaahum. Yang tadi sebelumnya itu kalau soal yang ini dia laki-laki telah melarang kepada mereka laki-laki manaahum. Ya, itu betul manaahum jawabannya. Nah, sekarang kalau dianya yang perempuan itu Berarti manaat Nah, merekanya yang laki perempuan banyak hunna jadi tinggal manaat hunna gitu tinggal manaat hunna nah antum mahi mereka berdua laki-laki telah melar, telah bertanya kepada saya nomor sembilan itu mereka berdua laki-laki telah bertanya kepada saya Saya nah, sayanya bisa perempuan bisa laki-laki bahasa Arabnya apa gimana saala Lamnya pendek atau panjang? Kalau mereka berdua itu berarti Sa'ala. Iya, sa'ala saya. Kepada saya. Sa'ala ni. <laughs> Iya. jangan jangan jangan banyak-banyak tabirnya. <laughs> iya. Sa'ala ni. Iya. Ah. <laughs> Iya, sa'ala ni gitu ya. Karena mereka berdua laki-laki, sa'ala ni gitu ya. Tidak ada hunya, tidak ada. Tapi antum akhir misalkan mereka berdua perempuan telah bertanya kepada saya. Sa'alatani. Iya, sa'alatani. Ahsanta masalah. Ya. Kalau misalnya <clears throat> di sini eh, nomor sepuluh terakhir, mereka berdua telah bertanya kepadamu satu orang laki-laki misalnya. Mereka berdua uh -uh. di sini E, laki-laki sajalah ya ini ditentukan mereka berdua laki-laki telah bertanya kepada kamu satu orang laki-laki Sa'alaka iya bagus Sa'alaka iya bagus ya uh, apa namanya e, intinya adalah tadi ya jadi uh, menguasai semuanya lah ya menguasai semuanya dari 146 kata tadi itu <clears throat> tapi misalkan ini dari anak ya Hmm. Ya nggak ada di sini. <laughs> Berarti ini di luar kepala aja lah gitu ya. <laughs> di luar kepala aja. Kenapa? Ngacak. Ah, iya. <laughs> ajak angel. Ajak ada kak Dua-dua ngacak tapi ajak angel ya. Iya. iya iya. Ya, eh, yang mudah saja misalkan eh, eh, kalian berdua perempuan ya telah bertanya kepada Eh, kalian laki-laki. Kalian berdua perempuan. Iya. Oh ini yang uh, apa yang yang ditanyanya kalian laki-laki banyak. Nah, kalian berdua perempuan telah bertanya kepada kalian laki-laki banyak. Ya, sa'atumakum. Sa'atumakum ya gitu ya, sa'atumakum. Antum mahim misalnya. <laughs> ya, nggak usah susah. Misalnya uh, dia satu orang laki-laki telah bertanya kepada saya. Nah, dia satu orang laki-laki telah bertanya kepada saya. Mm -mm. Bahasa Arabnya apa? Dia satu orang laki-laki telah bertanya kepada saya. Soalani. Iya. Tapi lamnya jangan panjang-panjang. Iya, sa'alani, sa'alani. Uh, uh. Kalau sa'alani itu berarti mereka berdua, uh, mereka berdua telah bertanya kepada saya. Uh, Antum misalnya uh, mereka perempuan banyak telah bertanya kepada mereka perempuan banyak. Iya, sa'alna hunna. <laughs> mereka perempuan banyak telah bertanya kepada mereka perempuan banyak. Antum akhirnya misalnya <laughs> Ada requestnya juga ya. <laughs> iya, iya nggak usah nggak usah ini, nggak usah grogi biasa aja kok. Ya. Misalnya eh, engkau perempuan, engkau kamu satu orang perempuan, ya telah bertanya kepada eh, kamu satu orang perempuan. Nah ini Engkau perempuan telah bertanya kepada saat kamu satu orang perempuan telah bertanya kepada kamu satu orang perempuan. Eh yang <laughs> yang yang apa aja ya? <laughs> Yang mau jangan yang ini ya. <laughs> Maunya domir yang mana? Maunya. Maunya yang domir mana? Ambil saya aja ya. Ambil saya yang yang paling gampang. <laughs> Atau yang nomor atas aja ya. Eh, dia telah bertanya kepada eh, dia telah bertanya kepada kami. Dia dia satu orang laki-laki ya, telah bertanya kepada kami apa bahasa Arabnya. Dia telah dia satu orang laki-laki telah bertanya kepada kami. masih masih <laughs> Iya iya. Atau yang paling mudah, dia telah bertanya kepada dia. Dia satu orang laki-laki telah bertanya kepadanya. Paling atas itu justru. Iya. Saala. <laughs> Saalahu. Iya. <laughs> iya iya. Saalahu. Iya. Iya, sedikit lagi lah ya, ah, sampai sedikit ah, sampai selesai sampai sini nanti udahan. Eh, kemudian apa bahasa Arab bahasa Indonesia ya? Ini kalau uh, sekarang bahasa Indonesia. Antum anak bahasa Arabnya, antum bahasa Indonesia-nya. Iya. Apa bahasa Indonesia-nya misalnya uh, <clears throat> Sa'alna huma. Sa'alna huma misalnya. Sa'alna huma. Apa bahasa Indonesia-nya? Gini, tulisannya begini. Sa'alna eh, dari kita insya Allah Pak kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang bismillah <clears throat> wa akhiru da'wana alhamdulillah amin wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh